Wabil khusus yaitu ustaz kita Ustaz Edi Habibullah yang tadi sudah menyebutkan eh, status beliau di sini. Baiknya sih beliau yang terus ceramah di sini ya. Kita duduk dari pandangan enak gitu Ya. Alhamdulillah kita doakan beliau semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan subhanallah insyaallah diberikan keikhlasan karena dengan perjuangan-perjuangan beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkadang Pak kalau ada yang minta-minta di pinggir jalan untuk masjid itu Pak Edi jarang ada yang ngasih Kenapa coba? Karena bahwa hadisnya cuma satu. Hadisnya man bana lillahi masjidan. Barang siapa membuat masjid untuk Allah, maka Allah akan buatkan rumahnya di surga. Dia kasih seribu, nggak nyampe buat masjid katanya. <laughs> Padahal subhanallah, Rasulullah SAW katakan, dalam hadis dari jalan Anas bin Malik dikeluarkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, "Man bana lillahi masjidan walau kamabhasi quta." Barang siapa yang membangunkan bagi Allah masjid walaupun punya saham hanya sebesar kaki burung. Dan Kalau beli keramik satu berapa kaki burung? Hah? Oke, dihitung nanti ya. Subhanallah. Walaupun punya saham sebesar kaki burung, barallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah bangunkan baginya rumah di di surga. Allah. Maka ya perjuangan beliau membangun masjid ini itu saja dengan masyarakat di sini ya insya Allah bukan perjuangan yang sia-sia dan Allah mengecap orang-orang seperti mereka dan kita juga insya Allah di hari ini sebagaimana dalam surat At-Taubah ada adatu taksis ada penghususan sifat orang yang beriman kata Allah innama ya'muru masajidallah mereka siapa itu man amana billah wal yawmal akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah di akhirnya ada hadiah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin ya kata Allah Subhanahu wa taala innama ya'mur masajid Allah sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ya Innama ya'mur masajid Allah man amana billah yaitu mereka hanya adalah adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Stempel orang-orang beriman kepada Allah. Wal Al akhir dan hari akhir. Wa aqama salah dan mereka pun masya Allah tadi perjuangan sholat Jumat pas hari libur. <laughs> Mantap itu ya. Tapi alhamdulillah wa aqama salat dan saya yakin kalau Jumatnya saja semangat, ya insya Allah setiap waktu pun semangat berjamaah. Warka ma'arrafi'in kata Allah. Baik. Wa ata zakah wa lam yakhsha illallah dan mereka tidak takut kecuali kepada tadi disebutkan. Ya. Ngapain takut? Ya, apalagi insya Allah dengan statement beliau yang cukup bagus. Ya tinggal pelaksanaan yang harus lebih bagus tentunya sahih mustahil kita ini bersatu di atas ya kesesatan akidah Untuk Ustaz ya ini statement yang sangat bagus ya mustahil kita bertemu dengan orang-orang yang mengaku bahwasanya ada nabi setelah Muhammad ya ayat itu ada tidak ada Ya. Begitu juga mustahil kita bersatu dengan orang-orang yang mencaci para sahabat radhiyallahu anhu. Mencaci Aisyah. Mereka kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Aisyah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Nah, ini ya eh, apa? Dan kami bersaksi Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah, Aisyah bin neraka. Padahal mereka siapa? Kalau enggak mertua, menantu, enggak menantu istrinya. Ya. Nah, ini masalah akidah. Walaupun kita katakan ya semoga tidak terjadi konflik akidah di negeri kita. Sebagaimana tadi disebut oleh beliau sebetulnya apa yang terjadi di Syam di hari ini ya di Irak ya termasuk di Yaman adalah konflik akidah. Dimulai dari konflik akidah dan sahih ada masalah khilafiyah yang masing-masing ada imamnya. Yang dahulu para imam adalah murid dan guru. Mohon maaf saya koreksi sedikit perkataan beliau. Saya belum S2, Pak. Tapi kalau S-nya Diterjemahkan sama Pak Edi, istri insya Allah. Ya, Alhamdulillah saya dikaruniai Pak Edi. Pak Edi lebih kalah sama saya. Ya. Saya <laughs> keduanya itu Pak. Ya, di pondok. <laughs> Baik. Baru S1 dan kemudian kebetulan dulu ngambil fikih. Ya di Madinah Subhanallah, tidak ada satu masalah kecuali berselisih. Ya. Dan ternyata perselisihannya antara murid dan guru. Ya, antara murid dan guru. Kita tahu Imam Abu Hanifah tersenior. Dia memiliki guru Abu Yusuf dan ada dua murid terkemukanya. Abu Yusuf dengan satu lagi, subhanallah, yang Imam Malik belajar kepada gurunya muridnya Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik adalah guru tulennya Imam Syafi'i. Nam, Imam Malik guru tulennya Imam Syafi'i. Ya. Antum tahu cerita Imam Syafi'i kan? Tatkala diajak oleh ibunya dari Baghdad menuju kota Madinah. Di situ ada Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Umurnya baru 10 tahun. Imam Syafi'i tidak diterima oleh Imam Malik. Ente masih kecil. Kamu masih kecil, belum pantas duduk di majlis kami di sini, orang-orang besar. Subhanallah. Tapi ibunya ya tetap memaksakan dan ibunya sudah tahu insya Allah Syafi'i mampu. Kenapa? karena sebelum berangkat ke Madinah ibunya sudah membimbing Syafi'i menghafal kitabnya Imam Malik 10 tahun. Imam Syafi'i hafal Quran berapa tahun? Antum? Ramadan aja belum hafal. <laughs> ya. Nah, 7 tahun Imam Syafi'i menghafal Quran, hafal. 10 tahun menghafalkan kitab Imam Malik. Guru kepada Imam Malik. Dan Syafi'i adalah guru tulennya Imam Ahmad rahimahullah. Subhanallah. Maka mereka murid dan guru. Dan subhanallah, ya, kami adalah lelucon. Kalau di, anu Pak Edi, di, di kuliah syariah di Madinah, kami digelari, ya, orang yang ashabul akwal katanya. <laughs> Ashabul Aqwal itu banyak pendapatnya. Ya, karena memang subhanallah tidak ada satu masalah kecuali berkhilaf. Ya. Oleh karena itu sebuah perkataan yang bijak. Ya. Janganlah khilaf-khilaf yang far'iyah. Khilaf-khilaf fikhiyah. Masalah-masalah fikih yang atau ritual ibadah yang di sana ada imam, dari kalangan ahlu sunnah membuat kita saling nohok di antara kita. Dahulu mereka satu saling menghormati. Ya, tahu. Imam Syafi'i tahu, Imam Ahmad tidak kunut. Muridnya Imam Malik dan Syafi'i kunut. Tapi masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik, itu yang pertama. Sahih kata beliau. Kemudian yang kedua, tentu saja setiap kita kewajiban apa? Fa in fi syai'in faruddu ila Allah Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini kita pun dituntut seperti imam-imam terdahulu. Imam Abu Hanifah mengatakan idza sahal hadis huwa madhhabi. Apabila ada hadis sahih maka itulah madhabku. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan idza wajadtum fi kitabi ma yukhaliful Kitab wa sunnah fatru qawli ardal hahir wa la bi qawli. Apabila kalian dapatkan dalam kitabku pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan perkataanku ambillah Alkitab wa sunnah. Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik, begitu juga semuanya. Maka kedewasaan itu dari dua sisi. Pertama kedewasaan kita saling menghormati, toleran. Yang kedua, yang lebih hebat lagi adalah legowo. Ya, adalah kita mencari yang lebih hak, yang lebih benar, Ya, makanya Imam Syafi'i dahulu ada qaulul qadim, ada qaulul Jadi. Qaulul qadim itu tatkala di Baghdad. Pendapat-pendapat beliau di Baghdad. Hmm? Pendapat lama. Qaulul qadim artinya pendapat lama. Tatkala beliau pindah ke Mesir, ya, lebih dekat lagi ke sumber ilmu digelari Imam da Imam Ahlul Hadis Syafi'i. Syafi'i di Mesir gelarnya Imam Ahlul Hadis. Subhanallah, lihat bagaimana hebatnya legowonya al-imam. Tatkala dia dapatkan pendapatnya yang dahulu menyelisih sunnah, ya dia rubah. Tatkala dia masuk ke Mesir dengan qaulul jadidnya, pendapat barunya, karena memang dia dapatkan, oh ternyata pendapat yang lalu perlu dikoreksi, perlu disinkronkan dengan tuntunan Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah ya semoga kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala masjid ini ya Subhanallah kita sangat bersyukur mohon maaf saya kalau masuk BSD kayak masuk ke Eropa gitu. Betul, Subhanallah. Ya, minta minta ya. minta <laughs> ya. Nah, subhanallah ya yang itu mau maaf bawa anjing yang itu ya puas apa makan rokok di jalan yang itu wanitanya tidak berjilbab subhanallah ya dan dalam database ya muslimnya lebih banyak daripada muslimnya di sebagian daerah ya alhamdulillah ternyata di tengah-tengah itu masih ada yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita insya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sudah cukup ya? cukup segitu aja. ya, mohon maaf jika saya minta bantuan ke beliau. Ya kami di pondok setiap tahun ada acara pembekalan dai sejawa Sumatera. Ya, kayak saya datangkan tutor-tutor dari Universitas Islam Umul Qura Makkah. Nah, dan ini kebetulan ya harus izin. Nah, 8 7 tahun yang lalu eh 7 tahun kemarin berturut-turut izin cukup sampai Kapolda saja. Allah tahun ini harus ke yaitu selain eh, Kapolda tidak akan mengeluarkan izin sampai ke Kementerian Agama Pusat. Alhamdulillah jodoh ketemu beliau. Alhamdulillah ya. Semoga beliau bisa bantu nanti insya Allah. Ya, baik. Masuk muslimin rahimakumullah. Adapun apa ya kultum kita di hari ini ya di saat-saat yang dahsyat di pagi hari saya pada subuh langsung berangkat tidur di mobil ya kayaknya antum juga lihat mata matanya udah mulai merah gitu. <laughs> ya emang enak ya tarik selimut ya Subhanallah, sudah mau taraweh lumayan. Ya, sahur lagi, biasanya sudah-sudah sahur, makan biasanya baru ngantuk, masya Allah. Ditambah lagi, ya kalau di Saudi hari ini, per hari ini, ya itu 50 derajat. Semakin sore semakin panas. Alhamdulillah tinggal di Indonesia. Ya, nah, masya Allah mendukung tapi Rasulullah katakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya berkahilah umatku di waktu paginya. Alhamdulillah. Ya. Dan kita berkumpul di pagi hari di rumah Allah dan bukan dengan alasan saum. Makanya Pak Punten. Itu kalimat saum sodnya jangan diganti nun bahaya apa <laughs> apa no <laughs> ayo banyak orang yang ya bulan saum sodnya diganti dengan nun bulan apa tuh <laughs> ya jadi jadi bulan tidur lah ya, bulan perjuangan, bulan pastabikul khairat. Kita tahu dalam sejarah dua kejadian besar terjadi di bulan Ramadan. Siapa yang bisa nyebutkan? Hmm? Enak. Eh, Perang pertama terbesar dalam Islam terjadi di bulan Ramadan. Pamungkasnya ya tatkala Rasulullah membuka kota Mekah ini sebelum apa? Fatuh Mekah tahun ke-10 Hijriah, ya, perang Badar tahun 2. Dan itu perang pertama dan perang terbesar, makanya istilahnya Badar Al-Kubra. Ditutup perjuangan Islam dengan di kota dibukanya Fatuh Mekah, pembukaan kota Mekah kembali di bulan Ramadhan, Ya, maka tidak ada alasan bagi kita, bahkan subhanallah aji mumpung. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kedahsyatan kepada hambanya. Allah ingin kita masuk surga, betul tak? Makanya disiarkan Ramadan. Allah ingin kita masuk surga apa neraka? Allah ingin antum kita jangan sampai masuk neraka. Walaupun Allah sediakan neraka, betul? Makanya Allah sediakan di antara yang dahsyat Ramadan. Setiap malam di absen, begitu kata hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka Wadhalika fi kulli laylah. dan itu setiap malam. Allah Semoga kita termasuk yang dibebaskan setiap malam. Saya dulu dengan Pak Edi, nanti antum belakangan. Ya Pak Edi, setuju nggak? Tapi Pak Edi pun saya dulu. Ya, ya. <laughs> ya. Dan Allah ingin juga hambanya memiliki pahala yang besar sehingga antum pulang membawa fa'amaman sakulat mawazin membawa oleh-oleh yang sangat banyak berat dalam timbangan amal kebaikan tenang saja di bulan ini kesempatan besar. Bahkan tunggu bentar lagi ada amalan yang sedikit gajinya gede. Seperti antum beramal lebih dari seribu bulan. Nabi bilang nasihat Nabi iltami suat cari jangan tidak. Cari kata Nabi iltami suat cari jangan tidak. Khususnya di 10 malam terakhir dan terkhusus di malam-malam ganjil fil witri minal asril awal Malam apa namanya itu? Malam apa namanya? Uh, lewat aja tuh imam baca Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun. Para ulama katakan bukan sama, tapi lebih baik. Lebih gagal, lebih hebat daripada Anda beramal sekedar eh, beramal sebulan. Makanya umat ini umat terbaik, Pak. Dunia dan akhirat. Umat terbaik di dunianya, umurnya pendek, amalnya banyak. Ya. Umat terdahulu umurnya panjang 600 apa Imam, Imam Nabi Nuh eh, apa Nabi Nuh 950 tahun. Di zaman Musa masih ratusan tahun. Ashabul Kahfi tidurnya ada 300 berapa? Hah? 350? Ah, 309 tahun. Tidurnya aja tuh. <laughs> ya, Ashabul Kahfi. Uzair yang dituhankan oleh orang Yahudi. Uzair. Yang kata Allah, Ya waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi bilang Uzair anak Allah. Ya, karena Uzair pernah tidur 100 tahun. Ya, dan seterusnya. Subhanallah umat ini pendek umurnya tapi gagap amalnya. Kalau antum ketemu malam Lailatul Qadar 10 kali aja, antum bisa mengalahkan kaum Nabi Nuh. Betul? Seribu bulan itu berapa? 83,4 bulan. Eh, 4 tahun. Ya, kalau mau hitung-hitungan. Baik? Subhanallah. Masul muslimin rahimakumullah. Maka semoga kita bermohon kepada Allah. Di bulan ini Allah ingin dosa kita dihapus oleh Allah. mata pada taqaddam Di bulan ini Allah ingin menyelamatkan kita dari Jahannam. Di bulan ini Allah ingin bahkan ditunggu antum semua oleh surga Allah. Tidak asing di telinga hadisnya. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Bahwasanya di surga ada pintu khusus namanya apa? Rayyan. Ya. Apa Rayyan artinya, Pak? Hmm? Ada namanya Roy di sini. Hah? Roy. Royan. Royan itu kebalikan Aksan. Aksan itu di dunia sekarang haus, di akhirat Royan. Roy artinya tidak pernah haus. Subhanallah. Dan lebih dahsyat lagi ma'asal ikhwah rahimakumullah. Subhanallah. Itu semuanya surga, ampunan, pahala yang besar. Ditutupnya neraka buat siapa? Kebahagiaan dunia itu buat siapa? Demi Allah. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat itu. Betul tak? Cek Nabi, rubba sa'imin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang saum tekenging nanaon. Pak Edi bukan orang Sunda kan? Kalau Pak itu orang Sumedang, eh Sumedang, eh, Sumedang. Gimana pakai bahasa Sundanya apa? ya, <laughs> ya itu cuma ya. Kata Nabi SAW betapa banyak orang yang saum tidak dapat apa-apa. Ilal ju'i wal atas kecuali lapar dan dahaga hadis ini sahih. Kata Nabi Rubba qaimin, berapa banyak orang yang tarawih? Qaim, kia mulai. Berkat sedikit faedah ya. Sedikit faedah, tarawih itu istilah baru muncul di zaman Ibnu Abbas. Ya, di zaman Nabi disebut kiamulai mulai, makanya man qama Ramadan. Ya, sebagaimana mohon maaf nih Ustaz, ini faedah aja di luar. Antum tahu keran itu? Apa bahasa Arab Quran? Saya tahu? Jangan tanya Ustaz, Ustaz berarti pasti Pak Antum. Ya. Hanafiyah. Kenapa disebut Hanafiyah? Hmm. Karena memang cara wudhu pakai keran itu baru muncul di zaman Abu Hanifah. Dulunya di Kobo. Ya. Di zaman Nabi, sahabat, makanya Utsman tatkala mengajarkan wudhu, ya faad adkhala yaminahu fil ina dia masukkan tangannya ke wadah jadi makanya disebut keran itu Hanafiyah nisbah kepada pertama munculnya keran eh, di luar di luar <laughs> baik kembali masa muslimin rahimakumullah betapa banyak orang yang bangun malam tarawih laisa min qiyamihi illa sahar Tukenging nanau tidak dapat apa-apa kecuali bergadang saja. Tok dapat nilai bergadang saja. Bahkan betapa banyak orang yang kata Nabi Allah nggak butuh puasa ente. Allah nggak butuh, ngapain ente puasa? Puasa pun Allah nggak butuh puasa ente. Begitu kata. Kata kata Rasulullah? Ya, man lam yada'a qaula Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bih dan dia senantiasa akan melakukannya wal jahla dan dia belum melakukan kejahilan-kejahilan kebodohan-kebodohan maksiat melakukan syirik melakukan maksiat mengisi sunnah membangkang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah maka Allah enggak butuh laisa lillahi hajah Allah enggak ada hajat fi ayyada at'amahu wa syaraba atas upaya kamu meninggalkan makan dan minum Al-Imam Ibnu Tin pendapatnya agak ekstrim walaupun pendapat selisih jumhur dan dhaif pendapat lemah ya yeah? dia bilang bahwasanya orang yang dusta tatkala Ramadan batal wajib dikotor. Ini pendapat ekstrem sih. Tapi nggak apa-apa kita sebutkan. Pendapat ini lemah ya. Lemah dan tidak diambil oleh jumhur. Pendapat yang kalau dusta batal dan harus dikodok. Apa alasan beliau? Alasan beliau kata beliau kalau yang halal saja membatalkan puasa apalagi yang haram. Apa yang halal? Makan, itu nasi di rumah antum halal. Ya. Cendol di rumah halal ya. Halal. Istri nugelis teh ya di rumah halal tuh tahu gelis tidak? Hah? Goreng gitu. <laughs> ya, yang cantik istri kita di rumah halal. Kalau yang halal saja bila dilanggar membatalkan puasa kata beliau, apalagi yang haram maka lebih membatalkan puasa. Tentu saja sekali lagi, nah, di sini judul kita Berarti tidak semua orang yang ibadah di bulan ini diterima oleh Allah. Lalu siapa yang diterima oleh Allah? Ya. Amir ibn Abdullah. Tatkala dia wafat, dia menangis. Ya, tatkala dia wafat, dia menangis. Lalu ditanya, Ya. Nah, Amir ibn Abdullah namanya. Seorang salaf. Tatkala menangis, berwafat dia menangis, menangis tersebut. Ya. Lalu dia tidak ditanya, "Wa ma yubki?" Namun, apa yang membuat kamu menangis? walaupun kunta kaita wa kaita wa kait. Ya, kenapa kau menangis? Setahuku engkau ini orang begini dan begini begini. Maksudnya orang yang sangat dahsyat ibadahnya. Orang yang saat gagah ibadahnya kepada Allah, taat kepada Allah. Loh, kenapa kau menangis? Qala sami'tu qaulullahi ta'ala kata Amir bin Abdullah dia katakan karena aku mendengar firman Allah taala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin karena aku mendengar perkataan Allah firman Allah innama sesungguhnya Allah Yataqabbalullah hanya nerima amal hanya nerima amal minal muttaqin dari orang yang bertakwa. Subhanallah. Sementara aku kayaknya masih jauh. Sementara aku kayaknya masih subhanallah di seberang takwa. Ya, sehingga dia menangis takut amalnya tidak diterima termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ghasyiyah hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah lihat apa kata Allah 'amilatun teruskan nasibah dia banyak beramal nasibatun cuapek Eh, banyak pun amal capek ternyata taslanaron hamil. Aduh, bukan tadhulul jannah malah apa? Taslanaron hamil. Eh, banyak beramal capek malah masuknya kemana? Ah, amalnya apa nih? Mabrur apa mabur? Hei. <laughs> ya ada haji mabrur ada haji apa namanya mardud <laughs> ya amalnya ternyata mabur wa qadimna ila ma amilu min amalin mereka datang berbawa amal yang sangat banyak faja'alnahu haba'an mansura kami jadikan bertebaran seperti kapas yang tidak memiliki kekuatan Na'udzu Ma'asal muslimin rahimakumullah maka satu predikat yang gagah hebat, satu gelar, maaf, LC gak ada apa-apa, doktor, profesor, ya tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Ada gelar yang dahsyat hebat yang apabila disandingkan dan wajib kita bersanding dengan dengan gelar itu. Kalau tidak, wajib. Kalau tidak, binasa. Kalau tidak, tidak bercahaya. Kalau tidak, tidak selamat. Kalau tidak, hidupnya akan donka, sempit. Walaupun hartanya banyak, kedudukannya tinggi, tidak akan mendapatkan tumaknina hidup. Tidak akan mendapatkan cahaya dalam kehidupannya. Tidak akan mendapatkan kebaikan mustahil apa gelar yang dimaksud? statementkan oleh Allah, dicap oleh Allah, Inna akramakum Sesungguhnya yang paling mulia Inna akramakum Sesungguhnya yang paling mulia Manusia di antara kalian siapa? Indallah di sisi Allah Atqakum orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inilah gerak takwa. Ya. Gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah gelar terhebat. Ya, predikat tertinggi Imam Malik eh, Imam Ibnu Taimiyah pernah disodorkan kepada dia pertanyaan pertanyaan yang agak sulit pilihannya. Kata beliau, beliau ditanya, Ayuhuma khair, ayuhuma afdol, mana yang lebih utama? Miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur kepada Allah? Ayo, jawab sama antum. Ya, Ibnu Taimiyah disodorkan pertanyaan yang miringnya rada sulit. Ayo Pak, antum Pak yang ketawa di belakang, senyum. Senyumnya menandakan bisa berjawab. <laughs> Kata beliau ditanya, mana yang lebih utama, miskin yang sabar, miskin sabar. Masya Allah. Ya, Wabashiris sabirin kata Allah. Wabashiris sabirin atau kaya yang bersyukur. La in syakartum azidannakum. Ha, mana yang kira-kira? Tatkala ditanyakan oleh kepada beliau pertanyaan ini kata beliau, yang paling gagah di antara mereka berdua walaupun sulit dipilih atqahum lillah jawabannya itu yang paling gagah di antara mereka berdua atqahum lillah yang paling bertakwa kepada Allah merujuknya kepada satu kalimat taqwallahi azza wa jalla Masya Allah, mudah dilisankan takwa. Orang buta tawa kali. Banten bertakwa. Sekarang banyak yang mesantren. Di mana? Di Cipinang, Pak Eri. Masya Allah. Banten bertakwa mesantren. Mohon maaf, ini Banten bukan ya? Oh, Banten masih. Astagfirullah. Mohon maaf, ya. Oh, kalau saya nggak tersinggung, kalau saya tersinggung kali ya. Eh, Banten bertakwa. Tanggerang bertakwa. Ya, Ternyata banyak hanya sekedar slogan saja. Subhanallah. Ya. Masa muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala terkhusus di bulan yang dibuka segala-galanya. Antum mau apa di bulan ini? Mau pahala disiapkan. Mau ampunan dibuka oleh Allah. Mau surga di awal bulan Nabi bilang surga semua dibuka. Mau neraka supaya tidak tidak masuk semua ditutup. Setan tenang aja, setan dibelenggu oleh Allah. Mau apa di bulan ini? Dalam rangka Allah ingin menaikkan kita menjadi kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladina min qablikum oh ternyata program Allah cananan Allah di bulan ini mengangkat antum kita semua la'allakum nah, ternyata itu juga tidak Allah la'allakum tatakun agar kalian bertakwa yang dengan itu kalian bahagia secara individu masya Allah wallahi demi Allah nanti kan kita sebutkan keutamaan-keutamaannya secara individu di tengah keluarga akan muncul sakinah mawaddah warahmah tumak nina walaupun rumahnya mewah mepet sawah ya walaupun makannya ya seadanya tapi subhanallah tatkala individu keluarga istrinya bertakwa masuk anaknya bertakwa ya suaminya juga masya Allah imam yang bertakwa di tengah luar tangga demi Allah akan muncul kalimat baiti jannah rumahku surga. Eh, negara ini kurang apa? Tengoklah Saudi di sana. Mohon maaf, saya bukan afiliasi ke sana ya, tapi memang subhanallah. Ya, walaupun tidak ada yang sempurna di akhir zaman seperti ini, minimal ya, di sana ada Baitullah, ada Masjid Nabawi, di sana tegak masih syariat Allah, di sana kalau pas adzan semua warung-warung ditutup. Nah ini tanggung jawabnya Pak Edi. Dan teman-teman, di Apalagi Ramadan, nggak ada tuh rumah makan setengah kaki gitu. <laughs> eh, nah, kalau di sana ada sudah. Yang buka seribu real denda. Ya, saya selama empat tahun di sana tidak pernah melihat wanita ah, wanita Madinah maksudnya. Tidak pernah melihat wanita Madinah, maksudnya wajah wanita Madinah. Walaupun mereka ke pasar, ya, terjaga pergaulan dan sebagainya. Naam dan hukum-hukum hukum-hukum Allah ditegakkan di sana, masalah Dan tidak ada kesyirikan di sana, tidak ada kuburan yang disembah, ya, tidak ada dukun yang didatangi di sana, alhamdulillah. Ya, tidak ada uh, kerbau yang disebelikan untuk neng Nyiroro Kidul di sana. Alhamdulillah tidak ada yang nyambat-nyambat nama jin di sana. Alhamdulillah tidak ada kesyirikan dan subhanallah. Ya. Tapi lihat tengoklah sedikit, kurang apa negeri kita? Di sana Pak, Masya Allah. Ya, panasnya dahsyat. Sekarang ini per sekarang, ini 50 derajat. Lagi saum. Sahur jam 4, buka jam 7. Mantap. Plus taraweh sampai jam 1. Minimal jam 12 tarawih. 23 rakaat Pak Edi di sana. Mekah Madinah 23 rakaat. Sudah 23 rakaat imamnya sudes. Mantap. Satu rakaat satu lembar. Mantap. Di sini kan ekspres. Pak, di sini kalau tarawih harus pakai helm. Karena balap kan takut tabrakan. <laughs> eh, iya. Ini di TV lagi ramai nih. Nah, untuk bila nyoroti jahil pak, itu maaf jahil ya. Ada tarawih tujuh menit pak. Allah Ada yang lima menit. Ibnu Saya dapat broadcastan beberapa videonya ya salah. Nabi bilang sholli fa inna kalam tusalli. Surat lagi ente belum sholat. Ada seorang sahabat masuk masjid tiga kali suruh tiga kali suruh sholat sama Nabi. Ente belum sholat. Kenapa? Oh ternyata sholatnya kayak ayam atau jagung. Oh, nah, mudah-mudahan di di sini tidak. Ya, di sini Dua juz semalam. Nah, sama pak. Kami di pondok dua eh, delapan rakaat, ya, ada sebelas, ya, dan uh, yang imam santri-santri dan masya Allah satu rakaat minimal setengah lembar. Pak. Ya, Kodol, kalau mau ke Pandeglang silakan. Ya. <laughs> Baik. <clears throat> nah, kurang apa negeri ini? Di sini masuk Udara nyaman, di sana panas. Ya, di sana paling banter korma, di sini apa? Jengkol, petai. Ya. Para sahabat tatkala disebutkan apabila kalian melewati taman surga, mereka tercengang taman surga. Apa taman surga? Ya. Karena dalam benak mereka surga itu air sungai, ya, rindangnya pepohonan, mana ada sungai di sana tidak ada. Pak kalau antum melengok korma-korma di sana di bawahnya ada kerang. Kalau nggak ada ya mati sih, Ya. Nah, hewan cuma ada apa? Paling banter yaitu kambing sama unta nah, di sini oke aja banyak. Ya subhanallah. Kurang apa negeri ini? Jawabannya kurang. Walau anna ahlal qura. Walau anna ahlal qura. Apabila andai kata kata Allah penduduk satu negeri amanu wattaqau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi barokah. Kurang apa di sini? Kurang tak Subhanallah. Maka aki, gak usahlah kita terlalu jauh ngomongin negeri ini, ngomongin tetangga, apalagi negeri orang lain. Ngap apalagi kondisi umat sekarang ya apa ya jangan bicara di luar negeri di dalam negeri pun konflik luar biasa ya penyakit subuhat semakin merajalela kesesatan-kesesatan yang dikabarkan Nabi umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan hak ya bergontok-gontokan berkelompok-kelompok berjamaah-jamaah ya ada yang sibuk ngebom aja di mana-mana Ya, ada yang sibuk bikin khilafah saja di mana-mana. Ada yang sibuk bawa apa dari satu masjid ke masjid keliling-keliling saja. Naam, belum lagi ada penyakit syahwat, zinanya, khomernya, ribanya, korupsinya, Ya, generasi-generasi muda. Saya kalau santri mau pulang pusing. Ya, santri kalau mau libur ada pusing. Kenapa? Subhanallah. Betapa dasar lingkungan di luar. Dahulu kita cari internet harus ke warnet. Sekarang ya di HP kita sudah ada. Betul? Masya Allah. Terkontaminasi anak-anak muda kita. Masya Allah. Ya, maka kebutuhan kita, maka minimal diri kita sendiri. Karena nanti di hari kiamat nafsi, nafsi, masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi, bahkan lari dari ibunya, wa abihi, lari dari bapaknya, wa sahibatih dari istrinya, wa bani dan dari anak-anaknya, lari yafir lari. Likul mri'in minhum yauma idin sya'nu yugni, setiap kita memiliki urusan masing-masing. MM wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Makanya Allah katakan U an U ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Ini mah diri kita. Lalu setelah itu sekup terkecil dalam kehidupan ini wa ahlikum. Makanya akhi, di zaman, di zaman, di zaman seperti ini, di saat seperti ini, antum bisa menyelamatkan diri antum dan keluarga antum sudah the best. Bagaimana menyelamatkannya? Masukkan antum dan keluarga antum pada rombongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada waktu 15 menit. 15 menit ini untuk menyebutkan keutamaan takwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sisanya 15 menit yang akan datang yaitu apa sih takwa itu? Supaya jangan salah terjemah juga. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dalam Al-Qur'an. Masya Allah motivasi dahsyat hebat. Supaya antum harus pokoknya judul hidup saya, saya harus menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana judul Pak, ada jangka pendek, jangka panjang. Apa judul jangka pendek? judul jangka pendek, tulis saya harus jadi orang yang bertakwa. Judul jangka panjang apa? Saya harus masuk surga. Jangan kalimatnya ingin. Kalau ingin semuanya juga ingin. Yahudi juga ingin masuk surga. Ya, kalimatnya harus. Saya harus jadi orang yang bertakwa dan saya harus masuk surga. Itu program jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kenapa? Subhanallah. Lihat. Allah memberikan motivasi. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 29. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ما شاء الله apa kata Allah wahai orang beriman ya alladzina amanu in tattaqullah apabila kalian bertakwa kepada Allah satu yaj'al lakum furqana Allah akan berikan antum furqan apa furqan itu pembeda Antum bisa membedakan ini hak batil, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini menyelisihi sunnah tuntunan Nabi. Ini taat, ini maksiat. Antum bisa steril atau menyortir. Satu, yang kedua, wa yukafir ankum sayiatikum. Allah hapus. Allah hapus kesalahan-kesalahan kalian wa yaghfir lakum dan Allah ampuni dosa-dosa apa syaratnya? Indah. Kalau Pak Ustaz ini tahu innya in apa? In syartiyah. Innya in syarat. Ente syarat apa? Ingin dapat furqan, ingin dihapus kesalahan, ingin diampuni dosa. Syaratnya in tattaqullah. Jika Anda takwa kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan juga dalam surat Yunus. oh ya. Ya. Pak, di dunia ini ada dua wali. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Ada aulia Allah, ada aulia syaitan. Siapa aulia Allah? Dia dalam surat Yunus ayat 64, 62 sampai 64. Siapa wali Allah? Ya Allah Azza wa jal, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah oleh kalian bahasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka. masya Allah. Dunia dan di akhirat. Allah jamin wali Allah tidak akan merasa takut dunia dan akhirat. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka pun bertakwa kepada Allah. Masya Allah, lahumul busra fil hayati wabil akhirah ada kabar gembira bagi mereka di dunia dan di akhirat. Siapa? Jadi wali Allah itu makanya kata Imam Syafi'i Pak ya kalau ada orang bisa terbang di langit atau bisa jalan di atas apa air atau bisa masuk ke dalam api jangan langsung dibilang wali Allah ini wali Allah nih katanya lah Kata beliau, cek dulu tauhidnya, akidahnya, cek dulu ibadahnya. Cek dulu keselarasannya dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena bisa juga terbang ternyata dukun. Ya, atau berjalan di atas air. Nah, nanti suatu saat perlu kita pelajari perbedaan antara mukjizat dan karomah dan sihir. Ini penting. Ya, salah satunya, Mukjizat karomah itu mukjizat untuk para nabi, karomah untuk orang saleh, wali, dan sihir adalah untuk orang-orang pengikut setan. Apa perbedaannya? Salah satunya perbedaannya mukjizat dan karomah tidak pernah dipelajari. Itu datang sendiri sebuah pertolongan Allah. Kalau dipelajari namanya sihir, belajar supaya bisa terbang. Dulu saya saya kok orang Banten, Pak. Antum juga orang Banten. Sebelum saya kenal sunnah dulu, saya pernah puasa 40 hari tidak makan nasi dan ikan. Dikir di tengah hutan dan saya pernah tidur di atas gunung karang. Di atas pohon. Melatih kadik jateng, Supaya terterak di kadek. Temempan ditembak. Itu dipelajari. Maka bukan karomah. Saya Walaupun terkadang amalan-amalannya menyerepet serepet syariat. Tapi bukan dari syariat. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan syariat seperti itu. Ya, hati-hati nih orang Banten nih. Ya, kalau dari Banten, gue dari Banten, awas lo ya. <laughs> Banten tuh image gimana gitu ya. Eh, nah. Masa muslimin rahmatullah. Maka wali Allah Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Semakin bertakwa itulah wali Allah. Makanya standar wali, kewalian di sisi Allah sebagaimana standar ketakwaan antum. Ya, semakin kuat. Nah, kemudian subhanallah, mereka adalah tentu saja dicintai oleh Allah. Kekasih-kekasih Allah. Dia termasuk Al-Imran ayat 76. Bala bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Tidaklah demikian. Ialah kata Allah, man bi ahdihi Barang siapa yang memenuhi janji dengan Allah, wattaqa dan dia pun bertakwa, fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah sangat mencintai orang yang bertakwa. Masyaallah. Cuma apa kamu dicintai Allah? Enak tuh. Mantap. Ya. Ya. Semakin dicintai Allah, semakin jaminan bahagia dunia dan akhirat. Syaratnya apa? Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Kemudian di antara utamanya juga tadi yang Amir Ibn Abdullah membuat menangis ternyata takwa juga menyerupakan sumber sebab dominan diterimanya amal soleh kita. Ialah ibadah jalan, minum komer jalan. Ibadah jalan, zina jalan. Ibadah jalan, maaf, korupsi jalan. Ibadah jalan, ribanya jalan. Ibadah jalan, bermusuhan dengan tetangganya jalan, ibadah jalan durhaka dengan orang tuanya jalan, ibadah jalan melunjak sama suaminya jalan, ya jaka sembung bawa golok. Gak nyambung. Ibadah jalan syirik juga jalan. Ibadah jalan membantang atau membantah kepada Muhammad Rasulullah Selesai juga jalan, ya nggak bisa susah. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innama yataqabbalullah Allah hanya nerima amal minal muttaqin dari orang yang bertakwa. Ini makanya Ali bin Abi Thalib juga sama menangis ketika mendengar ayat ini. Dia bilang, keadaanku setelah beramal, kata Ali. Keadaanku setelah beramal lebih takut daripada tatkala dari sebelum beramal. Kenapa? Karena aku takut tidak diterima oleh Allah. Makanya Ibrahim setelah membangun Ka'bah, dia berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena dia takut. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Naam. Kemudian Oh, ya. Tinggal yakin, Pak. Yakin seratus persen Ya. Kita percaya dengan bos apa dengan Allah? Percaya dengan pabrik kita apa dengan Allah? Yang meluaskan rizki adalah Allah. Dan sumber rizki yang hebat Allah katakan dalam surat Talak ayat 2 sampai 3 يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Hakka tuqatih Dengan benar-benar bertakwa kepada Allah Kuat penuh dengan kecintaan Dan takut dan ketawakalan kepada Allah yaj'al lahu makhraja Allah akan senantiasa Allah akan senantiasa berikan jalan keluar dalam semua problematika hidupnya. Tenang saja. Makanya tatkala ada masalah, tingkatkan takwa. Tatkala ada problem, tingkatkan takwa. Tatkala di PHK, jangan. Ini istri minta cerai di PHK. Nambah ribut. Di PHK malah datang ke dukun. Di PHK malah datang ke kuburan manggil ya Syekh pula, ya Syekh pula atau nyambat Syekh Abdul Qadir Jailani. Minta rezeki kepada orang-orang yang sudah mati. Lah. Allah katakan wa may yattaqillahi makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari segala problematika keluar tangga kehidupannya wa yuzukhu min haitsu la yahtasib dan Allah kasih rezeki dari jalan yang dia tidak kira-kira. Mana yang lebih antum percaya? Bos apa Allah? Bos miskin, bakhil. Allah maha kaya dan maha jawab dan maha dermawan. Tidak ada yang berat di sisi Allah. Yang penting ente bertakwa. Makanya ada istilah sempurnakan tugas antum kepada Allah, Allah akan menyempurnakan tugasnya kepada antum. Ya, ini dibalik. Tugas Allah dibikin pusing sama kita, tugas kita kita tinggalkan. Bukankah rezeki itu tugas Allah? Ya? Bahkan kata Nabi lantamu tanaksun. Ya, tidak akan mati seorang jiwa pun sampai selesai jatah rizki yang ditentukan di perut umiknya. Bukan kata-kata di perut umi kita, Ditentukan apanya, Pak? Hah? Ajalnya? Kemudian apa lagi? Bahagianya, sengsaranya, kemudian rizkinya selesai. Ditentukan sudah. Itu tugas Allah, ngasih rizki. nah nunar zukukur, Hal min khalikin ghairallahi yarzukukum minas sama la ilaha illallah. Apakah ada pemberi rizki yang memberikan rizki kepada kalian dari langit kecuali selain Allah? La ilaha illallah. Fabtagu indallahi rizqa. Carilah rizki itu dari Allah. Pak, rizki itu tugas Allah berikan. Maka sempurnakan tugas kita. Apa tugas kita? Ittaqullah. Takwalah kalian kepada wa'budullah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu tugas kita. Ini tugas kita diremehkan, tugas Allah dari pagi sampai sore mikirin pulus pulus pulus. Muter otak duit duit duit. Sholat bablas, puasa batal, dikir nggak pernah, ya gubrak, ya. Makanya banyak orang yang dicukuplah orang-orang terdahulu sebagai yaitu pelajaran bagi kita korun bagaimana dia memikirkan tugas Allah tugas dia diremehkan. Fir'aun diambiskan oleh Allah. Walaupun terkadang Allah buka dulu. Karena Allah bilang, "Falam manasu madzukiru" Tatkala mereka lupa dengan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan semua pintu dunia. Maka jangan jangan jangan lihat apa uh, jangan pernah apa uh, uh, apa sama tatkala melihat orang-orang kafir bergelimang la yagullannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad Jangan membuat samar kalian bergelimangnya orang kafir di dunia ini. Ya karena emang Allah bukakan. Tapi satu saat tunggu tanggal lainnya. Nah, namun bagi kita, rizki yang diberikan oleh Allah di atas keriduan, barokah dunia dan akhirat, dan sumber rizkinya, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Sehingga semakin akhi merasakan kemiskinan, kekurangan harta, ya tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga subhanallah. Dalam ayat yang selanjutnya dalam surat At-Talaq ayat 4 tadi. Surat apa? At-Talaq ayat 4. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." statement hmm. Statement-statement Allah lebih kita yakini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan jadikan seluruh urusannya mudah. Allah mudahkan urusannya. Tidak dipersulit. Iyalah, yang pemegang semua urusan adalah Allah. Ya, ilaihi yarji'ul amru kullu, semua urusan kembali kepada Allah. Kalau kita Allah ridho dengan kita, Allah mudahkan. Akhir puncaknya takwa itu puncaknya takwa itu jalan emas menuju surga dan benteng dari api neraka. Lihat kata Allah, ya dalam surat banyaklah dalam surat Al-Qur'an. Ya lihat dalam surat Al-Imran ayat 5 455. Allah katakan innal muttaqina fi jannat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu ada di mana? Fi jannatin berada di surga kebun-kebun yang rindang wanhar dan sungai-sungai yang memancar fi maq'adi sedekah di dalam kedudukan kejujuran kedudukan yang mulia inda malikin muqtadir di sisi raja yang penentu sebuah perkara Allah mau tahu gimana surganya mau tahu gimana surganya lihat dalam surat Muhammad ayat 15 مثل الجنة التي وعد المتقون Rumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang air jernih yang tidak hambar. Wa anharum min ama min khab wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh dan ada sungai-sungai dari susu yang tidak pernah basi. Wa anharum min asarin musaffa dan di sana ada sungai-sungai dari madu yang apa? murni. Kalau di kita dijual madu murni, benar nggak tuh? Murni gulanya. Di sana madu murni, sungai pak. Wa anharum min khamrin dan ada nahrun sungai dari apa? Khamar Tahu khamar minuman keras tapi lezatan syaribi. khamar yang tidak memabukkan dan sangat lezat. Bayangkan sama itu. Makanya jangan jualan susu kedelai di sana. Apalagi susu keledai. Susu kedelai aja enggak laku. Gak ada jualan madu di sana. Sudah sungainya madu, sungainya susu, sungainya khamar bagi yang tidak pernah minum khamar di dunia. Begitu kata. Ya, Masya Allah. Buat siapa? Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan yaitu surga yang disediakan oleh untuk yang bertakwa. Bukankah antum semua kita pasti akan melewati jahannam. Latarawunnal jahim. Benar tak? Pasti sebuah kepastian. Antum semua kita akan melewati jahanam. Kenapa? Karena mustahil masuk surga kecuali harus lewat jahanam. Karena antara mahsyar dan surga itu ada jembatan, sirat. Sirat itu ada jisrun yunsabu ala matni jahannam. Sembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Lihat dalam surat Maryam ayat 71 72 ketetapan Allah nggak bisa diganggu gugat kata Allah wa immikum illa wariduha tidak pun tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya jembatan ini raka jahat yang jembatan itu silahkan latihanlah antum di dunia deh ya coba nanti dibikin berkeculak di atasnya bikin tambang latihan aja barangkali selamat. Gitu. Hah? Sementara jembatannya kata Nabi, ada minas sa'ar wa ahadu minas sayf. Allah, jembatannya lebih halus dari lambut dan lebih tajam dari pedang. Allah, makanya Nabi pas mau melewati, dia bilang Allahumma sallim sallim. Ya Allah dan selamat. Lalu kata Allah wa imminkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus melewati jembatan ini. Karena ala rabbika atman maktiyah. Itu sebuah ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat kata Allah. Kemudian siapa yang selamat? Baca ayat setelahnya. Siapa yang selamat? Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Itu di hari itu pamungkas Pak guru hara terakhir ada melewati jembatan. Setelah nanti ditimbang kita amalnya ya, setelah diberikan buku catatan baik atau Pak Guru, ya, setelah kita dinunggu pengadilan di padang mahsyar yang matahari didekatkan. Selesai itu semuanya harus lewat jembatan kalau mau nyebrang ke surga. Kata Allah, "Tsumma nunajji Lalu kami selamatkan di jembatan itu alladzina taqaw. Orang yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Ya. Masa muslimin Allah. Kalau kita sebutkan keutamaan-keutamaan yang lain sungguh sangat punya. Cukup itu sebagian keutamaan yang memotivasi kita. Statement terakhir, saya wajib menjadi orang bertakwa. Dan statement jangka panjang, saya wajib masuk surga. Saya harus masuk surga. Enggak mau neraka. Dan itu tidak diberikan kecuali orang yang innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa dan seterusnya dalam surat amma yatasalun innal muttaqina mafaza bagi orang yang bertakwa ada kemenangan hadaik diberikan kebun-kebun wa a'naba dan apa uh, buah inab apa inab itu anggur-anggur wa kawaiba nggak perlu diterjemahkan kawaib ini bahaya lagi puasa soalnya mau tahu terjemahnya kawaib hmm mau tahu ah bahaya lah ya, kawaib itu kalau diterjemahkan ke santri bahaya kalau antum nggak apa-apa deh ya bidadari-bidadari yang dadanya mengkau mantap ya, ya. Masal muslimin rahimakumullah ya begitu betapa besarnya kalau itu Bahkan tadi Allah janjikan walau anna adalah qura aman wa taqaw. Andai kata penduduk sebuah negeri, sebuah kampung mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, dapat fatahna alaihim barokat, Kami bukakan berkah-berkah minas sama'i wal ard dari langit dan bumi. Saya bingung terkadang, itu air zam-zam dari mana ya? Hah? Oh, di Tangerang ini nggak hujan berapa hari aja kering, bener gak? Sebelah sana nggak hujan berapa hari ya sudah mau ribut. Di sana nggak pernah hujan, ya. Tapi air itu masya Allah berbarel-barel setiap hari jutaan manusia. Kalau untung pulang umrah bawa tuh satu galon biasanya. Belum lagi yang minum di sana, masya Allah fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Masalahnya kata Allah, walakin kadzabu. Namun masalahnya kebanyakan mereka mendustakan Allah. Berbuat syirik, menyekutukan Allah, berbuat bid'ah, menyelisihi sunnah Rasulullah, berbuat maksiat merajalela. Ya, kata Nabi saya pun saya pun akan akan datang yaitu al khosah wal qadar akan datang bencana khosab. Khosab itu ditenggelamkan ke bumi. Longsor, wal kodak dan terlempar. Ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Kapan? Ida suribal khumur. Kalau khomar sudah diminum. Wadarabu bil ma'azif. Kalau alat-alat musik sudah dipukul. Wattaqadul qainayah. Dan kalau biduan-biduan sudah disewa. Nah, sudah dulu? Di belum insya Pandeglang juga <laughs> ya. Nah, saya akhiri dari tadi Ustaz takwa, takwa, takwa itu apa? Hmm? Masa ikhwah takwa itu apa? Baik. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, para ulama menyimpulkan tatkala Quran menyebutkan kalimat takwa berkisar di antara tiga makna ya berkisar di antara tiga makna. Ya. Al-Quran tatkala menyebutkan kalimat takwa berkisar atau berapa? Antara tiga makna. Baik. Makna pertama yaitu al khusyah wal haibah minallah. Makna pertama. Makna pertama al khusyah wal haibah minallah kepada Allah. Takut sian ke Allah. Dan takut dari ancaman Allah. Takut dari azab Allah. Takut dari neraka Allah. Hah. Makanya dalam makna ini kalimat takwa disandarkan dalam Quran kepada dua. Dalam makna ini kalimat takwa dalam Al-Quran disandarkan kepada dua. Pertama disandarkan kepada Allah Contoh dalam surat Al-Mujadilah dalam ayat surat Al-Mujadilah ayat 9 dan surat Al-Hasr ayat 18 Allah katakan wattaqullah takwa disandarkan sama Allah wattaqullah alladzi ilaihi tuhsarun takutilah takutilah oleh Allah takuti eh, takutilah Allah oleh kalian yang kepadanya kalian kembali ya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Wahai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan lihat apa persiapan untuk hari esok. Atau disandarkan kepada neraka atau hari kiamat. Contoh, ya, contoh dalam surat Al-Imran ayat 131. Wattaqun nar wattaqun nar takutilah neraka. Allati uiddat lil kafirin yang disediakan untuk orang kafir. Takutilah neraka. Atau suruh tak takwa disandarkan kepada harinya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Takutilah oleh kalian satu hari yang kalian nanti dikembalikan semua kepada Allah. Hari apa namanya? Ya. Nah, takut dalam konteks ini, takwa dalam konteks ini bermakna takut kepada Allah dan takut dengan azab Allah baik dunia maupun di akhirat. Maka dia berlari, berlari dari seluruh yang menyebabkan azab Allah. Ya, yang kedua, makna takwa dalam Al-Quran. Makna kedua makna takwa dalam Al-Quran yaitu at-ta'atu wal ibadah. Makna takwa yang kedua dalam Al-Quran yaitu melakukan ketaatan sempurna dan ibadah yang lurus. Mana itu? Melakukan ketaatan yang sempurna, taat dan ibadah yang sempurna kepada Allah. Lihat dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas tatkala mentafsirkan ayat ini qala Allah haqqa ta'atih. Ittaqullah haqqa ati Allah haqqa ta'ati Taatilah dengan sebenar-benar taat. Kata Mujahid muridnya, kata Mujahid muridnya mentafsirkan ayat ini, murid Ibnu Abbas ya, Mujahid murid, murid, murid Ibnu Abbas yang mengambil tafsir dari Ibnu Abbas, huwa ayyu'ta ya ayyuqta fala yuqsa wa ayyudkar fala yunsa wa an yuskar fala yukfar makna haqqa tuqati itaqullah haqqa tuqati supaya ditaati jangan dimaksiati diingat jangan dilupakan dan disyukuri jangan dikufuri dua makna takwa yang Allah di dalam Al-Qur'an yaitu antum melaksanakan ketaatan sempurna dan ibadah yang sempurna hanya kepada Allah. Eh, mana takwa yang ketiga dalam Al-Quran. Berapa mana saya bilang tadi? Tiga pak. Dan bukan saya yang bilang ya, saya cuma transfer aja. Para ulama yang bilang. Ya. Nah, yaitu bimana tanzihul qalbi anidzunub. dunub Makna yang ketiga adalah membersihkan hati dari dosa dan noda. Antum kalau masih banyak dosa belum bertakwa. Eh? Makanya di antara nanti ciri orang yang bertakwa, subhanallah. Kata Nabi, eh, wahai manusia, minta ampun dan bertobatlah kepada Allah. Aku nih, astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Aku nih kata beliau senantiasa istighfar dan bertobat kepada Allah sehari seratus kali. Karena dia apa? Karena dia orang bertakwa. Karena di antara mana takwa ada tanzihul qulub, bersihnya hati anidunub dari dosa dan muda. Hatinya bersih, tidak ada muda dosa, tidak ada kebencian, tidak ada kebencian baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya, begitu juga kepada sesamanya. Baik. Eh, dalam surat An-Nur ayat 52 dalilnya. Allah katakan, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi." Perhatikan, saya ingin mengajak antum memahami ayat ini. "Wa man yuti'illaha wa rasulahu" Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Taat. Tadi sudah ya, Mana taat sudah. Yang keberapa tadi? Yang kedua, makna taat dalam Al-Qur'an. Dapat taat pada Al-Qur'an taat. Wa may yuti'illah wa rasulah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya wa yaksallah. dan barang siapa yang taat takut kepada Allah. Mana yang pertama takut? Taat dan takut wa yattaqi dan takwa kepada Allah. Taat sudah disebutin, takut sudah disebutin. Lalu Allah sebutkan lagi takwa. Apa maksudnya takwa di sini? Maka kata ulama dalam ayat ini takwa karena taat sudah disebutin, takut sudah disebutin, takwa dalam ayat ini yaitu ya kata kata mereka yaitu taharatul qulubi minadzunub, bersihnya hati dari dosa. Ya, sempurnalah itulah makna takwa. Jadi kalau Banten bertakwa semuanya nggak taat ya slogan saya. Atau apa nih? Tangerang bertakwa. Ya, Baik. Oleh karena itu ma'asul ikhwah, saya uh, ini sinkron dengan pendapat para ulama. Al-Imam Abu Hurairah, sahabat mulia ditanya. Su'ila anil taqwa, ditanya Imam Abu Hurairah tentang takwa. Ya wahai Abu Hurairah, takwa itu apa? Lalu kata Abu Hurairah, hal ahdasta tariqan dzasyaq? Kata Abu Hurairah, apakah kau pernah jalan di tempat yang banyak durinya? Jalan di tempat banyak budurinya, banyak pakunya, berlingnya, ya? Kau na'am. Ya. Lalu kata Abu Hurairah, tasna? Gimana ente jalannya gimana? Apa yang kau lakukan tatkala jalan di atas jalan yang banyak durinya? Qala azaltu au jawaztu au qasartu. Azaltu aku tahan kakiku atau aku lewati ya Intinya aku hindari dari duri-duri yang bisa membahayakan diriku di dunia ini. Qala taqwa itulah takwa. Menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakanmu di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu saya bawakan satu makna saja dan makna ini sangat sempurna dan para ulama katakan Makna takwa yang paling sempurna adalah yang dikatakan oleh Talab Ibn Habib. Disebutkan oleh orang dalam tafsirnya. Ibnu Katsir sebutkan perkataan Imam Talak al talak bin Habib. Tatkala beliau berkata, kata beliau, "Idza waqa'atil fitnah" Apabila terjadi fitnah, fitnah itu Pak bencana, khususnya akhir zaman. Dan lebih Pak kalau bencana apa e, puting beliung atau gempa itu kalaupun mati matinya insya Allah sahid Tapi bencana yang lebih dahsyat adalah bencana subhat dan syahwat. Subhat keliruan memahami agama, kesesatan dan syahwat yaitu hawa nafsu terjumus kepada maksiat. Apabila terjadi bencana kata beliau, fitnah fatiuha bittaqwa. Maka padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Lalu ditanya, wamat takwa. Lalu apa yang kau maksud dengan takwa? Qala. Maka beliau menjawab, takwa itu anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Perhatikan ini penting pertanyaan perkataan kata beliau. Dan ini dan ini manhaj dan ini metode hidup kita beragama. Makna takwa karena makna takwa adalah makna agama. Karena agama isinya takwa. Takwa itu agama. Takwa dan agama satu nama yang berbeda, tapi hakikatnya sama. Baik, yaitu antama nabi taatillah kau melakukan ketaatan kepada Allah saja begitu saja tidak dengan dua syarat ya melakukan ketaatan kepada Allah mengamalkan perbuatan ketaatan kepada Allah dengan dua syarat satu ala nurin minallah di atas cahaya Allah. Maksudnya, amalan-amalan yang antum lakukan itu ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Cahaya yang dimaksud adalah dalil, wahyu, ilmu. Qad anzalna ilaikum nuran mubina. Telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas, yaitu wahyu dan dalil. Karena Nabi melarang kita takwa tanpa dalil. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Barang siapa yang melaksanakan amalan tidak ada perintahnya dari kami maka ditolak. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas, jangan kalian mengadakan perkara yang baru dalam agama. Dan agama ini sudah stempel oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini sudah aku sempurnakan agama. Makanya kata Ibnu Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Cukup ikuti saja yang ada, jangan ngada-ngadakan yang baru karena yang ada sudah sangat cukup. Oleh karena seorang muslim tatkala bertakwa dan dia ingin meningkatkan ibadahnya, sholatnya, zikirnya, tauhidnya, eh, apalagi baca Quran dan semuanya, antum jangan saya kira di hadapan saya orang kota, bukan orang kampung yang terkadang ya pemikirannya tidak seluas orang kota. Anda orang kota, Anda orang berpendidikan, Anda bukan orang yang yaitu taklid buta lah anda harus cermat, Anda harus yaitu uh, kritis. Apakah apa ibadah yang Anda lakukan sudah ada di atas cahaya Allah? Mana dalilnya? Mana sunnahnya? Dalilnya sahih atau tidak? Harus pakai dalil. Karena agama kita agama dalil. Al Imam Al Barbahari mengatakan Al Islam kita uh, eh, apa sunnah Al Barba apa syarh sunnah Al Islam huwa sunnah huwa sunnah sunnatu Islam. Islam itu adalah apa agama yang dibangun di atas sunnah, di atas tuntunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tadi awas man ahdatsa fi amrina ada. Barang siapa yang ada-adakan perkara dalam baru dalam agama kami yang tidak ada perintahnya dari kami, fawarat maka ditolak. Ya, maka ini yang pertama. Kemudian kau beramal di atas cahaya Allah tarju Allah dan beramalnya betul-betul hanya karena ingin mendapatkan pahala ikhlas karena Allah. Ini syarat yang kedua. Syaratnya harus ikhlas. Harus betul-betul apa yang kita lakukan hanya wajah Allah yang kita cari dan hanya ridho dan pahala yang dari Allah yang kita inginkan. Bukan karena ria ingin dipuji, gubrak Orang kalau beramal ria gubrak atau mau bila sampai di apalagi dicampur dengan syirik besar. Allah katakan lain asrakta la yahbatan Ente syirik aku hapus semua amal. Walau asrafu la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau syirik menyekutukan Allah dihapus semua amal mereka. Bahkan Allah mana sampai Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dosa yang lain masih mending wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah masih mending mengampuni akan doa saya yang lain bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Ria ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengar, ingin tertenar, ingin wah. Lah, makanya sebagian makanya di antara kebiasaan salaf mereka menyembunyikan ibadah mereka kecuali yang harus ditampakkan seperti jamaah atau haji bersama Adapun ibadah yang lain, sebagian mereka ada yang puasa 35 tahun atau istrinya tidak tahu. Ya, makanya Nabi menyebutkan tujuh golongan yang akan dinaungi di hari kiamat. Salah satunya siapa? Rajulun zakarallahu khalian faqadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendirian. Mengingat Allah lalu bercucuran air mata. Bukan rame-rame, nangis sebarang-barang di lapangan enggak. Nangis sendirian. Ya, itu kalau taat kepada Allah sumbernya harus di atas tuntunan Rasul dan ya tujuannya harus untuk Allah. Yang kedua, wa anta ma, wa anta truka maksiat Allah. Makna taat yang mana taat takwa yang kedua. Kau tinggalkan seluruh maksiat kepada Allah. Seluruh maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama, asyirku billah. Ini paling tinggi. Menyekutukan Allah. Yang kedua, yang dikatakan Nabi SAW mengadakan perkara yang baru dalam agama. Dalam istilah Muhammad, istilah Rasulullah dengan bid'ah. Ya, iya wa umur fa inna kulla muhadasatin bid'ah. Dalam agama. Dosa yang ketiga yaitu maksiat. Berzina, minum khamar, durhaka dengan orang tua dan sebagainya, maksiat kepada Allah. Ini asas dosa, syirik, bid'ah dan maksiat. Ya. Kemudian ala nuri minallah kau tinggalkan seluruh maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah. Nah, di atas saya. Tinggalkan maksiat juga harus di atas cahaya Allah. Mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Barangkali perlu diluruskan. Dulu saya pernah mengalami fase di mana saya meyakini melihat kemaluan saya itu maksiat. Melihat kemaluan saya maksiat. Dulu. Ya, sebelum kita mengenal sunnah. Ya. <laughs> Gitu, saya berpendapat melihat kemaluan saya, maka beberapa tahun saya tidak pernah melihat kemaluan saya. Itu maksiat. Subhanallah, ternyata itu bukan maksiat. Makanya di sini menganggap sesuatu maksiat juga harus dengan dalil. Harus dengan contoh tuntunan Nabi. Ya, supaya kita tidak salah itu maksiat. Ya, <laughs> gitu. Maka harus di atas dalil. Kemudian apa tujuannya? Takhafu iqaballah dan kau tinggalkan maksiat itu tujuannya karena kau sangat takut akan iqabnya Allah, azabnya Allah. Barakallahu fikum. Saya sengaja pepet-pepetkan sampai jam 10 pas supaya tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Mohon maaf. Cukup baik. Ya. Anda ditunggu, kasihan. Ya. Mohon maaf, insya pertanyaan tahun depan Ramadan yang akan datang. Ya Pak Edi ya? Iya. Barakallah. Ya, itulah. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah mengangkat derajat kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mensucikan yaitu hati-hati kita. Semoga Allah menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini insya Allah. Semoga Allah menerima amalan-amalan saleh kita dan semoga Allah mengumpulkan kembali kita di surganya insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam Muhammad subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemaah yang sudah hadir di Masjid Azhar. Sebagai informasi, insya Allah minggu depan Ahad 5 eh, Juni akan ada info ada akan ada kajian ruha lagi dan insya Allah akan dihadiri oleh Kaisar YKS dan insya Allah oleh Ustaz Abu Rahman Ayu. Eh, nanti akan ada informasi via broadcast lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.